kita ini asalnya nggak ada sekarang ada sebentar lagi nggak ada ayo toh nyaut kok kita ini asalnya nggak ada sekarang ada sebentar lagi nggak ada saat ini kita ada di dunia karena diadakan oleh yang maha ada yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada dan dia selalu ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Bingung wong rupamu ayu tapi oon. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diadakan di dunia ini melalui proses yang sama, kelahiran dalam wujud bayi. Nah, bayi itu punya gaya yang sama. Bayinya siapapun, lahir dari rahim siapapun, lahirnya dimanapun, punya gaya yang sama. Pertama, gayanya bayi lahir itu telanjang bahasa Jepangnya wudo orang gawa apa-apa orang nganggo apa-apa juga lek ten mriki nate wonten bayi wedok lahir langsung nganggo BH medeni wong kok orang gawa apa-apa orang nganggo apa-apa ini simbol bahwa manusia itu asline orang duwe apa apa sedaya kagunganipun Gusti Allah mulane ora pantes wong kok sombong ora gablek apa-apa kok sombong asline menungso ora duwe apa apa mulane sampean nek saiki ora duwe apa-apa ora usah sedih berarti sampean termasuk wong sing isek asli Ya aslimu yang ngono kuwi ora gablek apa-apa ngono kuwi. Nah, terus nomor loro bayi lahir gayane tangane gegem-gegem nyekel-nyekel. Ora ana bayi lahir kok tangane mbegar tuh ngaploki bidane ora ana. Iki isyara menungsoin duwe karakter dasar apa-apa pengen digegem, apa-apa pengen dicekel. Bareng kok nek wis mati, tangane udar ngucul sing asale gegem nyekel malah udar nek wis dadi mayat iku mbegar tangane udar ana mayit tangane kok gegemi paling bekas petinju yo najan bekas petinju ki nek mati tangane yo mbegar nah kula sampean nih walaupun sekarang sudah gerang-gerang iki kan mantan bayi to nggih semua yang hadir di sini mantan bayi. Mulane sifat dasare bayi mboten saged ilang sampai saiki isek kegawa. Sehingga wong Jawa niku duwe kata-kata unik. Gawan banteri, gawan bayi. Ini gak mung bengok gawan bayi. Ora iso ilang kuwi. Bayi kuwi nyekel-nyekel mulane wong rejo sampai saiki yang seneng nyekel-nyekel nyekel lingkungan nyekel desa nyekel wilayah nyekel kekuasaan nyekel anak buah nek ora iso ya nyekel bokong lho wong kula nduki niku wis dikawal banser, dikempit panitia. Ya sik dicekeli ambek ibu-ibu wong pira mong sing do ndemeki aku ana nek rolas pokoke nkrasa kok cethotane paling rondo kuwi Samane nek kita akui kita opo apa to Bu? Modele kok kudu ngrayah. Seneng ngelumpuk ngelumpuk no gegem-gegem nyekel-nyekel ngelumpuk no, Wong Kalirejo senengane ya ngelumpuk-ngelumpukno, ngelumpok no ngelumpukno ngelumpok no tanah. Nek ora duwe ya no anak. Lho nek wis mati, kabeh sing no, ngucul, lepas, padahal nek ngelumpuk nolo tahun-tahunan suwene rakaruan polai nyungsang jempale terima me ape dicolno terima ape dilepas lo nek ngelumpuk no polai rakaruan makanya nenek diangen-angen yo kaya wong bento Kanjeng Nabi nek dawuh rak ngono, wa jema'ul mal man la aqlala sing seneng ngelumpuk ngelumpuk donya kuwi wong sing ra duwe akal. Lah wong ra duwe akal kuwi jenenge ben para bento-bento sedaya. Sapa ngomong padha bentone? Heeh, Makasih. Lah terus saiki urip nang donya dikongkon napa to wong kali reja ngeten Bapak Ibu wong non niki mboten sak lawase ten niki mboten sak teruse nggih mboten dilu jere wong Jawa muk kaya mampir ngombe mampir niku suwe napa sedelok delok nang perlune cuma ngombe kok dilu engko terus dipindah dipindah dipindah dipindah ngoten karo Gusti Allah Gusti Allah ndamel alam niku kathah mboten namung alam donya ono alam azali ono alam roh ono alam rahim alam kandungan ono alam dunia, ono alam kubur ono alam mahsyar ono alam akhirat Sedoyo niku kangge menungso mboten kanggo liyane makhluk liyane niku namung pelengkap halo kowe tambah ngereken bakul kacang ngono kowe modele Aku lo orang ngombe, we kok tuku ngombe kok mentolo we. Hmm, alasannya lah anakku, anakku lah ngono alasannya. Ya sak mbokane kok. Diterusno mboten Kalau minta dilanjut, perhatiin aku dong. Aku tuh paling nggak suka kalau dicuekin, tau nggak sih? Siapa mau niandel? Dia rene dulu, Bu tendonya niki mboten sak teruse biyen kula sampean ki wis teko alam rahim teko alam kandungan saiki ten kene alam donya engko ana maneh alam barzah alam kubur nate pireng mboten alam kubur nate pireng mboten masa sampean ora pengen dolan-dolan rono ya engko iso mahilah. lho ya ndelok-ndelok rono Para rasul niku sedaya wonten mriku. Para nabi yang jumlahnya 124 ribu wonten mereka sedaya. Mbah-mbahe sampean wis dono kono, karek sampean sing urung. Terus rencananya nyusul soapan? Nah, non ini dikongkon apa? Ternyata cuma dikongkon api-apian amal. Api-apian prestasi. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Enak muni Allah model kaya yang sambat kakean utang ngono. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian wahai manusia siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya Gusti Allah menika engkeng nitahaken pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh para menungso sopo wong sing luweh bagus amale zaman ini dikongkon api-apian amal, api-apian prestasi. Nah sekarang banyak orang yang hanya mengejar profesi melupakan prestasi. Bu,